Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Roja dimulakan oleh Allah serta para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada kita telah memulai membahas tentang al-ji'alah wal ijarah dan telah kita jelaskan uh, beberapa rukun dari al-ijarah mengenai al-aqidain kemudian al-aqad bagaimana tentang orang yang al-muajir dan mustajirnya atau al-mustajir dengan ajirnya yang telah kita jelaskan kita ulangi pembacaan definisi yang dijelaskan oleh mu'alif dari sini kita bisa menjelaskan beberapa hal yang merupakan lanjutan dari rukun dan syarat al-ijarah. Qala al-muallif rahimahullah bab al-ji'ala wal ijarah. Bab tentang ji'ala dan ijarah. Wahuma dan keduanya yaitu ji'ala dan ijarah ja'lu malin ma'lumin yaitu menjadikan harta yang tertentu liman ya'malu lahu bagi orang yang melakukan perbuatan amalan ma'luman perbuatan tertentu au majhulan fil ja'ala atau dalam kasus akad ja'ala pekerjaannya majhul tidak jelas ya. untuk ijarah maklum wa ma'luman fil ijarati dan jelas dalam ijarah au ala manfaatin fil dhimmah atau manfaat dalam tanggungan ini bentuk yang terakhir dijelaskan oleh muallif ini dinamakan dengan ijarah ala mausuf ijarah ala mausuf yaitu memberikan jasa dengan bentuk salam tidak pernah menjelaskan tentang jual beli salam yaitu uang di depan barang belakangan. Yang sekarang jasa, uang di depan, barang belakangan. Yang ini keluar dari persyaratan sebelumnya. Ya, sebagaimana salam merupakan keluar dari kaidah umum tentang keharusan barang dimiliki oleh orang yang melakukan akad al-aqidain ya ini juga al-isyarah jasa belum dimiliki oleh orang yang menyewakan dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya muallif e, memberikan penjelasan secara e, ringkas ya, syarah beliau menjelaskan bahwasanya di antara persyaratan al-ijarah bahwa mahallul ijarah yaitu objek ijarah harus telah dimiliki sebelumnya oleh orang yang menyewakan mungkin termasuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW la tabi' ma laysa indak jangan engkau jual barang yang tidak ada di sisimu dan ijarah adalah menjual jasa ini juga menunjukkan bahwa jangan engkau jual jasa yang belum dalam kepemilikanmu kecuali dalam bentuk al ijarah ala mausuf yaitu eh, menyewakan barang yang dalam tanggungan kecuali dalam bentuk ini kalau tidak dia masuk ke dalam rukun yang uh, paling menentukan yaitu bahwasanya al-ijarah tersebut ya bahwasanya al-ijarah tersebut harus dimiliki jasanya sebelumnya oleh orang yang menyewakan dalam hal ini bisa pada waktu saat akad ya kalau umpamanya Anda ingin melakukan akad ijarah Anda tidak memiliki biaya untuk itu lalu Anda minta seseorang Anda memiliki biaya nantinya dengan cara menyicil atau dengan tidak menyicil pada waktu tidak tunai tapi Anda inginkan akad sekarang agar bisa mendapatkan jasa sekarang lalu Anda minta kepada seseorang atau kepada lembaga keuangan tolong Anda sewa dahulu setelah jasa ini anda kuasai menjadi milik anda nanti sewakan kepada saya dengan silahkan mengambil margin atau mengambil ribah atau mengambil keuntungan dari ini ini boleh dengan syarat dengan syarat ak, ah, tadi punya perjanjian saya sama dengan jual beli merubahah yang sering kita jelaskan di awal hanya perjanjian saja belum ada perjanjian mikat dinamakan dengan akad ya. baru permintaan bisa dipenuhi nanti bisa tidak maka ini persyaratan yang paling penting. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan syariah? Ya, dalam bentuk jasa atau produk pembiayaan multi jasa atau ijarah multi jasa yang terkadang tidak memenuhi persyaratan ini. Ya, dan hampir dari beberapa kasus yang ditemukan hampir tidak terpenuhi persyaratan ini. Di mana lembaga ini menyewakan ya jasa yang belum mereka miliki sama sekali. Walhasil ini mirip dengan kredit riba. Mirip dengan kort, bukan lagi dengan jasa menyewakan. Ya, atau dinamakan ijarah minal batin atau al akdu minal batin. Bentuk realnya begini. Kalaulah umpamanya uh, uh, saya umpamanya dengan Ustaz Ihsan, Ustaz Ihsan ingin e, menyewa rumah atau ruko atau apa. Ya. Tapi beliau tidak punya uang tunai ataupun tidak tunai pada waktu yang diperjanjikan dengan si pemilik barang belum ada. Jadi ingin menggunakan jasanya. Lalu beliau minta saya untuk nyewa dahulu. Saya datang kepada eh, anda ruko atau rumah, saya katakan, Pak, ini bedanya belum. Pak eh, Ihsan belum. Lalu saya katakan, yaudah, saya sewa ini setahun Pak, tapi dengan syarat, boleh saya sewakan dengan orang lain lagi? Terserah Bapak. Ya, saya sewa. Saya sewa, saya bayar uang cash di depan, umpamanya saya sewa dengan 10 juta per tahun. Lalu setelah ini Pak, ini sudah bisa saya kuasai, saya tempatin, boleh. Mana kunci ini? Kuncinya rumah, rukonya. Silahkan. Lalu saya panggil Ustaz Ihsan, Ihsan sini. Jadi antum mau kontrak, jadi anda mau kontrak ini dari saya? Karena saya sudah kuasai selama satu tahun Dan menjadi milik saya jasa ini selama satu tahun Jadi, jadi ya, Saya sewakan Anda per bulan, ya boleh per bulan Per bulan saya sewakan kepada Anda satu juta Jadi saya untung dua juta Tetapi ini kapan saya sewakan setelah jasa saya miliki Jelas ini ya. Yang terjadi dalam keuangan syariah Untuk barang mereka membuat produk murabahah. Anda ingin barang dan tidak punya uang tunai, ya, bisa membeli dengan cara nyicil dengan produk murabahah. Untuk jasa, ketika tidak punya uang tunai, mereka punya produk yaitu pembiayaan multi jasa. Kalau terpenuhi persyaratan yang seperti kita katakan tadi, menjelaskan oleh Mu'alif juga dan dan Aifi juga menjelaskan seperti ini. Para menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang yang bukan milik Anda atau jasa yang belum Anda kuasai. Jasa yang bukan menjadi milik Anda. Tidak boleh menyewakannya. Ya. Dan pun kalau ingin Anda sewakan jasa tersebut, harus ada izin dari pihak uh, jasa pertama. Karena sebagian orang dengan penyewa yang ini dia setuju untuk disewa rumahnya, tetapi dengan pihak yang lain belum tentu. Kalau tidak ada kesepakatan yang uh, menutup yang melarang ini pada dasarnya boleh dijarah minal batin yang terjadi sebagai lembaga keuangan syariah ya baik itu BPR ataupun bank Allah Ta'ala beberapa kasus yang saya baca, saya pelajari bentuknya begini anda ingin kuliah ya baik luar negeri ataupun di dalam negeri dan tidak punya biaya tunai untuk membayarnya atau anda ingin berobat dan tidak punya uang tunai untuk membayar jasanya. Lalu mereka mengatakan, ya udah kamu berobat nanti atau kuliah mendaftar nanti bawa kwitansinya kepada kami. Ya, kami bayar seolah-olah nanti kami memiliki jasa sebelumnya lalu kami jual kepada Anda jasa ini dengan berlebih. Ya. Ini tidak boleh. Ini jelas tidak boleh karena dia menjual barang yang belum menjadi milik dia dan ini angkanya adalah riba. Ya, pinjaman ini bentuknya karena si penyewa ini sudah menyewa. Ketika Anda mendaftar di universitas, berarti jasa sudah Anda miliki. Lalu permasalahannya Anda nggak ada uang, kurang uang. Minta pinjaman. Anda bawalah kwitansi ini kepada lembaga keuangan, diberikan pinjaman lalu dibayar berlebih. Apa namanya ini? Riba, kort jarra manfaatan ya atau anda datang berobat tadi ke rumah sakit anda berobat dulu dengan jasa anda sendiri ketika anda membayar tidak ada uang kemudian anda, ini berarti sudah terdaftar nama anda di sana sudah anda miliki jasa sini sudah selesai malah perobat pembiayaan perobatannya lalu anda bawa kuisansi ini ke lembaga keuangan syariah anda diberikan bukan menyewakan jasa dia mereka bukan pembiayaan multi jasa ini ini namanya memberikan pinjaman kemudian dibayar berlebih kot kalau ingin bentuk syar'inya, tapi memungkinkan atau tidak? Kalau ingin bentuk syar'inya, syar'inya, lembaga keuangan syariah ini datang kepada beberapa universitas. Universitas terkemuka, umpamanya, sewa jasa mereka, sewa bangku per tahun untuk beberapa uh, fakultas favorit atau yang menurut mereka menguntungkan. Sewa dulu universitas kami sewa bangku 5 di sini. Di sini 5, di sini 5, di sini 5 per tahun. Berapa biayanya? Ini sekian. Ya, nanti ada mahasiswa sebelum mereka mendaftar, kalau sudah mendaftar menjadi hak mereka, mereka akan sudah menjadi jasa sudah mereka miliki berarti atas nama mereka. Ya. ya. Maka sebelum mahasiswa mendaftar, kita yang membuat pendaftaran sendiri lembaga ini. Anda mahasiswa-mahasiswa yang eh, memenuhi persyaratan untuk menerima SIM kami punya lima bangku. Silahkan mendaftar kepada kami dan urusannya dengan kami bukan dengan universitas. Karena jasa universitas sudah kami bayar. Atau ini sampaikan kepada rumah sakit. Kami beli beberapa kursi di sini. Atau ketika ada orang yang datang kepada Anda, katakan kepada dia jangan Anda bikin akad dulu dengan rumah sakit. Tapi orang damai berjaya sehingga mungkin. Allah Ta'ala bisa yang dibuat. Andai terpenuhi pemilikan barang atau kemilikan jasa sebelum disewakan selanjutnya. Nah, ini yang saya ya. yang dimaksud oleh muallif dan para ulama dengan bahwa barang atau jasa tersebut dimiliki sebelum disewakan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kor Pinjaman. Dan ini betul pinjaman. Ketika pinjaman bertambah, maka dia menjadi riba. Dan dia menjadi riba. Oh, diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah dan oleh pihak yang mengeluarkan uh, regulasi di bidang hal ini bahwa ini adalah murni riba. Tidak ada beda dengan lembaga riba konvensional dalam pinjaman karena ini akarnya adalah pinjaman. Jadi Allah telah alam. Tapi sekarang ya saya pikir mungkin belum memungkinkan diterapkan karena mungkin ada beberapa peraturan untuk jasa rumah sakit tadi atau jasa pendidikan tadi yang mahasiswanya baru mendaftar, mendaftar terlebih dahulu. kalau lah bisa, dan peraturan bisa dirubah. Ya, dengan jasa seperti tadi, disewa terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah disewa, baru disewakan kembali dengan akad ijarah mina al-batin yang di awalnya dia minta persetujuan. Ya, minta persetujuan kepada pemilik jasa, maka ini benar menjadi pembiayaan syariah menjadi ijarah jasa yang sesuai dengan syar'i. Bila tidak, ini hanyalah sebagai pengelabuan riba. Ini sebagai pengelabuan riba. Kemudian permasalahan terakhir sebelum kita menutup uraian kali ini sebelum masuk ke eh, tanya jawab. Setelah barang saya sewa, jasanya miliki saya miliki umpamanya saya nyewa mobil dari Lak Ihsan saya sewa per tahun tahun umpamanya 30 juta speknya jelas, mobilnya jelas jasanya jelas, penggunanya selama setahun saya gunakan saya bayar uang cash di depan 30 juta Lak Ihsan dapat uang cash 30 juta bolehkah saya menyewakan lagi kepada ahisan? Ya, dengan cara tidak tunai. Dengan cara beliau nyicil. Ya. Nyicil per bulannya menjadi saya katakan umpamanya 3 juta. 3 juta. Berarti saya untung berapa? 6 juta. Karena saya berikan kepada beliau uh, uang 30 juta cash. Kira-kira boleh harus Ihsan? Kira-kira bagaimana lah Ihsan? La yajuz. La yajuz. Sahih, la yajuz. Ya, la yajuz. Ya, ya, ya. Tapi ini bentuknya ada ijarah. Ini mirip dengan jual beli ina, Mirip jual beli ina, Cuman ini ijarah ina, Ya. Nah, Ihsan dia punya mobil. Kemudian butuh uang tunai juga ya maka bisakah dia membuat akad dengan pemilik modal itu saya umpamanya itu pihak yang lain ini saya sewakan kepada anda setahun 30 juta cash di depan dapat di uang tunai 30 juta lalu kemudian saya butuh mobil ini masih saya sewa dari anda oh, ya boleh ini kasih nyewa saya sewa lagi saya sewakan kepada Rahisan ya dengan sewa per bulan 3 juta boleh tadi maka untung saya 6 juta ya kemudian mobil kembali kepada beliau ya ya harirah bi harirah ubainahuma darahim bin darahim ubainahuma harirah kata Ibn Abbas ya dirham dengan dirham dan berlebih kemudian perantaranya hanyalah uh, kain sutra artinya dalam hal ini hakikatnya apa yang terjadi Lexan menerima uang cash cash uang tunai berapa 30 Nanti diserahkan kepada saya berapa? 36 dengan cara nyicil. Ya, bertambah atau tidak ini hutang? Bertambah. bertambah. Lalu dikatakan ini kan sewa menyewa. Hilah. Sewa menyewa ini menjadi hilah. Kenapa menjadi hilah? Karena barang kembali kepada pemilik pertama, jasa kembali kepada pemilik pertama. Ya. Ya. Dan jual dan, dan jangan tolong buat ini menjadi sebuah produk lembaga. Masya <laughs> karena karena ini adalah hilah ini adalah hilah yang diharamkan oleh jumhur para ulama dan bahkan Imam Syafi'i sendiri yang membolehkan jual beli inah kalau direkayasa dari awal artinya dalam bentuk begini adalah hisan atau salah seorang nasabah seorang atau siapapun dia butuh uang cash kalau saya berikan pinjaman 30 juta JBR hmm. 36 juta nanti, ini riba atau tidak? Murni riba dan tidak ada seorang muslim pun yang mau. Hmm. Seorang muslim mengetahui ini dengan baik. Tapi saya katakan, eh, Bapak punya apa barang? Oh, saya punya mobil. Bagaimana kalau mobil Bapak saya sewa ya, per tahun 30 juta, Yes, nyambil uang. Oh iya, tapi saya masih butuh mobilnya. Gampang-gampang. Saya sewakan lagi kepada Bapak Bu, mobil ini per tahunnya per tahunnya 36 juta, Bapak bayar nyicil 3 3 eh, juta per bulan. Ya. Ya. Berarti Bapak nyicil 3 juta per bulan. Jadi utang ya, jadi ini kembali eh, apa saya menyewa yang ter, terikat. Bila disepakati dari awal mazhab Syafi'i pun tidak membenarkan inah seperti ini. Jangan katakan bahwa mazhab Syafi'i bolehkan inah bila uh, Subki mengatakan dalam takmiratul Majmu' fa eh, ini para nabi syartan fala khilafa indana innahu la yajuz bila disertai dalam akad inah tadi ada persyaratan dari awal yang jelas dari awal dia ingin uang cash kemudian carikan jalan pola atau skema bagaimana ini menjadi halal kalau bentuknya seperti ini belum menjadi halal bakiyatul ulama atau jumhur mayoritas para ulama jelas mereka mengatakan bahwa ini tidak halal. Ya, mereka tidak menghalalkan ini. Yang menghalalkannya menurut Syafi'i itu pun bila tidak ada rekayasa dari awal. Dalam kasus ini tidak bisa dikatakan menjadi halal. Insya eh, Insyaallah ini dulu uraian pada pagi ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan mengenai persyaratan yang lain tentang uh, eh, mahalul ijarah atau objek ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami ucapkan pada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmiyah atas penjelasan tentang ijarah dan bagaimana skema atau pola yang di sebagian lembaga-lembaga keuangan menerapkannya dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja bagi Anda yang ingin bertanya jalan telepon 0218236543 atau uh, melalui pesan singkat di 081317776543 kami akan berikan satu kesempatan dari telepon terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Halo. Iya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Muhammad Rofi di Emoleh Riau, Ustaz. Kurang jelas. Baik. Di keraskan. Dikeraskan kembali sedikit, Pak, suaranya. Dari Muhammad Rofi di Ermolek Riau, Ustaz. Ah, taib. Alhamdulillah, silakan Muhammad Rofi Riau. Uh, eh, Uh, Afwan Ustaz mungkin agak berbeda pertanyaannya sedikit Ustaz. Ya, tapi masih mengenai muamalat. Uh, masih Ustaz. Silakan. Uh, ah, Anda ingin bertanya tentang harta yang uh, diperoleh dari ahli waris Ustaz. Ya. Tetapi orang tua kita uh, mendapatkan hartanya dari keturunan dari bapak nenek moyangnya, tapi garis keturunannya dari ibu Ustaz. Yeah. Dan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Yeah. Bahkan laki-laki itu hanya yang kecil mendapat uh, tersebut dan lebih dominannya wanita. Yeah. Iya. Uh, bagaimana kita mendapatkan harta dari orang tua yang seperti ini? Iya, yeah. baik. Untuk Jazakallah khair Pak Muhammad. Ya pertanyaan Pak Muhammad Rafi DR Molek Riau ini ini saya pikir kita akan membahas juga tentang bab warisan lebih rinci pada waktunya ya dan ini masuk bagian dari muamalat jadi ditanyakan sekarang ini memang permasalahannya agak hassas atau agak sensitif karena mengenai permasalahan yang e, bersangkutan dengan sebuah adat istiadat e, salah satu suku yang berada di negara kita kalau kita jelaskan lebih rinci pada waktunya mungkin lebih baik insya Allah Ta'ala. Tapi secara umum, apa yang terjadi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufik Demikian Pak Muhammad Rafi dari Riau, Barakallahu Fik. Dan secara khusus Anda bisa nantikan kajian terkait dengan pembahasan warisan lebih terperinci dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan info yang lebih bermanfaat. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Abu Hanun di Tangerang. Silakan Abu Hanun. Uh, ini masalah tentang mudoroba Ustaz. Tafadhol Abu Hanun. Uh, untuk masalah mudoroba itu uh, apakah antara yang pemodal dengan pengelola itu pemodal ini duitnya harus dipakai atau tidak Ustaz? Apanya dipakai? uh, uang yang modalnya itu uh, karena saya pernah mengajukan ke lembaga syariah yeah. Ya. uh, uh, untuk mengajukan apa istilahnya uh, apa usahanya itu putar katanya mudoroba tapi uang uang yang modalnya itu tidak dipakai sebagai aset aja katanya gitu. Bentar, uang diserahkan kepada anda atau tidak? Uh, uang uang uang tidak tidak Diserahkan atau tidak? Tidak. Kan uh, karena rencana saya kan mau mengajukan dana untuk pembangunan rumah gitu ya. Nah, katanya uh, uangnya itu katanya prosesnya itu untuk di dorobah gitu. Tapi dana-dana orang yang terkumpul di lembaga syariah itu katanya tidak dipakai cuma sebagai aset doang gitu. Ah, sebentar, kurang jelas Abu Hanun. Abu Hanun nanti ingin usaha jual beli rumah gitu? Eh, iya saya akan mengajukan untuk mengajukan untuk proyek pembuatan rumah antar dijual gitu kan ya? Ah, untuk iya. Ya. Mengajukan dana lalu yang diberikan oleh mereka uang atau barang atau apa? Bukan dia eh, bukan uang dia bukan uang. Apa yang diberikannya? Uh, yang diberikannya apa sih? Uh, macam kita rumahnya mana gitu. Rumahnya mana? Karena kita yang beli. Kita yang beli gitu beli nanti dijual ke ke Abu Hanun gitu. Iya. Oh ini namanya murabahah bukan mudharabah. Nah, uh, satu lagi saya tanyakan juga Uh, kalau saya men menyimpan uang di sini, terus uh, kan ada sisanya bukan bunga dia sebut itu, apa namanya? Tapi bagi hasil, uh, bagi hasil dia bilang gitu. Ya, Terus uang saya kan nggak dipakai gitu kan, kalau bagi hasil kan harus pakai duitnya gitu. Tapi dia bilang untuk ini sebagai aset saja gitu Ustaz. Sebagai aset saja. Oh, salah. Nah, cukup. Baik. Itu bagaimana Ustaz? Apakah yeah. termasuk mudoroba atau bukan Ustaz? Baik, baik. Ibu Hana jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik Ustaz. Ya. Wallah ta'ala alam, saya rincinya dari pertanyaan Bu, Bu Hanun tidak terlalu jelas, tetapi begini. Kalau bila Anda mengajukan sesuatu ke lembaga keuangan ataupun kepada pribadi, kalau dia lihat umpamanya dia tidak ingin ambil risiko dari uh, usaha Anda atau proyek Anda, ya. Kalau diberikannya bentuk qard tentu dia tidak dapat keuntungan. Maka yang bila diberikan dia dalam bentuk murabaha, bila terpenuhi rukun dan syarat murabaha, insya tidak masalah. Artinya, Anda ingin jual beli rumah, atau Anda ingin bikin proyek rumah, atau Anda ingin bikin rumah sendiri, ya maka yang dibuat oleh baik lembaga atau pribadi ya udah saya tidak mau ikut dalam proyek Anda karena saya tidak tahu track record Anda dan belum bisa mengkaji dengan baik. Ini aja yang aman. Saya jual kepada Anda material pasir, semen, bata. Saya beli dahulu. Saya beli cash ke tempatnya kemudian saya jual kepada Anda dengan tidak tunai. Ya. Setelah diterima barang dengan eh, dan dengan kobot dengan diterima, kemudian diantar ke rumah Anda. Nih materialnya, silahkan Anda kalau setuju beli. Jelas ini. Berarti menjadi akarnya menjadi murabahah. Ini bukan mudrobah aset namanya. Ya. E, dan terkadang memang permasalahannya adalah permasalahan SDM sumber daya manusia baik dari nasabahnya, dari kitanya ataupun dari pegawai lembaga keuangan syariah. Biasanya mereka tidak mengetahui akad dengan cara sebaik-baiknya dan dijelaskan dalam masalah fikih muamalat. Ya. Hingga terkadang terjadi seperti yang tadi kabur maknanya mudorobah aset tidak ada mudorobah aset. Ya. Kalau mudorobah tidak diserahkan uangnya dan tidak diserahkan uh, kita pernah menjelaskan tentang mudorobah bila tidak diserahkan barangnya menjadi murah mudorobah dengan hutang. Nah, ini tidak sah mungkin maksudnya adalah dia menyerahkan barang kepada Anda, menjual barang kepada Anda, maka menjadi akadnya produknya adalah murabahah bukan mudharabah. Memang mirip-mirip kan? Murabahah, mudharabah. <laughs> Jangan tersalah Anda dalam hal ini. Yang jelas yang saya maksudkan apa yang terjadi? Hakikatnya apa dalam akadnya? Karena alibratu fil uqudi bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Dalam masalah akad yang dilihat bukan lafaznya, Bukan lafaz dan bentuk luarnya bukan. Tapi hakikat dan maknanya apa yang terjadi. Dan bila dilihat tampak luarnya saja, maka yang terjadi adalah pengelabuan riba eh, atau pengelabuan akad. Tapi lihat hakikatnya, maka Anda mengetahuinya dengan baik. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam kaidah eh, kubro dalam qaid fikhiyah yang uh, eh, innamal a'malu binniyat di antara uh, eh, kaidah yang khusus sub kaidahnya yang sangat penting dalam masalah Muhammad al-ibratu fil uqudi bil haqaiq wal ma'ani la bil alfazi wal mabani Demikian Abu Hanan eh, atas jawaban dari Ustaz semoga bisa difahami barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silahkan. Baik, Halo. halo. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Anas di Senen Jakarta Pusat. Baik, Abu Anas silahkan. Nah, eh, begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan utang piutang. Tapi ya. terkait dengan akidah Ustaz. Bagaimana? Nah, nah, begini Ustaz, saya pernah mendengar bahwa orang yang berjihad di jalan Allah seluruh dosa-dosanya dihapus kecuali hutang. Hmm. Terus yang kedua, Ustaz juga pernah mengatakan bahwa ada sahabat Nabi uh, riwayat uh, Aisyah riwayat mengatakan bahwa sahabat Nabi yang menjual budak itu atau yang membeli budak dari istrinya kemudian dijual kembali kepada istrinya itu hapus uh, pahala jihadnya. Uh, yang ketiga itu dikatakan bahwa <clears throat> jika kita melakukan dosa syirik nah, akan hapus seluruh dosa-dosa kita. Yang saya tanyakan apakah dosa syirik yang hapus itu termasuk piutang Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Yang kedua, uh, tadi istilah imla dan hila itu tolong dijelaskan Ustaz apa artinya Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama mengenai tentang orang yang berjihad hapus dosa-dosanya. Ya, tapi Rasulullah mengatakan illa dain kecuali hutang karena yang dimaksud dengan dosa di sana dosa kepada Allah Subhanahu wa taala pun dosa dengan manusia tanggung jawab manusia tetap. Kemudian mengenai asal dari yang al anha terhadap Zaid ya Zaid bin Zaid bin Thabit kalau saya tidak salah dengan istrinya Zainab yang mereka melakukan jual beli aina maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma rasulullah illa yatub beritahukan kepada Zaid bahwa dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah kecuali dia telah bertaubat Ya dimaksud dalam uh, asar ini Aisyah mengatakan bahwa ini berbahaya ya, sampai dia bisa memastikan dan memberanikan diri bahwa batal pahala siapa yang berani membatalkan pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala jadi kenapa Aisyah berani dalam hal ini karena dia melihat ini adalah pengelabuan ya pengelabuan bentuknya jual beli dan ini adalah inah jelas ini al, al, al Abu Anas yang anda tanyakan tentang inah ini adalah inah yang ditanyakan oleh kepada Aisyah itu seseorang menjual barang dengan tidak tunai harga lebih mahal. Lalu dijual lagi kepada si penjual pertama. Pembeli tadi menjual kepada penjual pertama dengan harga tunai. Ya, maka si pembeli mendapatkan uang cash dan dia bertanggung jawab memberikan lebih dan barang tetap pada tangan pertama. Inilah hina. Bentuknya jual beli, bentuk luarnya jual beli, tapi intinya adalah riba. Ya, ini ainah pengelabuan dan ini berbahaya daripada Anda terus terang melakukan riba. Kenapa? Karena Anda pikir Allah bodoh. Udal bin Yad mengatakan yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan. Lau atauha min babiha lakana wahnu alayya. Mereka menipu Allah seperti menipu anak kecil. Nah, ini kita kamu pengen apa? Pengen uang. Cash ya, ada. Tapi saya tidak ngasih uang cash. Saya kasih barang. Saya eh, nggak perlu barang. Nanti saya beli lagi dari Anda. Dapat uang cash, sehingga Anda bayar lebih. Ya. Intinya Anda dapat uang cash, hakikatnya dapat uang cash, sekian, dan Anda bayar dengan berlebih, kemudian dibuat jalan lebih panjang dengan cara jual beli ini. Maka Anda menipu Allah. Maka ini yang disampaikan oleh Aisyah bahwa perbuatan uh, Zaid ini lebih berbahaya daripada perbuatan riba. Kalau riba dilakukan, dia akan bertobat dan mengatakan ini sebuah dosa yang diharamkan disepakati semua orang. Tetapi ketika dikelabui, ya, seperti Injil ainah ini, dengan cara hilah, hilah pengelabuan artinya. Hilah artinya adalah, dalam bahasa Indonesia kan hilah juga bahasa Indonesia, berhilah. Iya kan? Ya, weh, seriusan. Beliau berhilah. Berhilah besar dari bahasa Arab. Nanti mencari celah, jalan untuk keluar dan belum berubah akadnya. Ya, maka ini yang berbahaya sampai Aisyah mengatakan ini berbahaya terhadap akidahnya dia. Karena berusaha mengelabui, mengelabui, mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap Allah tidak mengerti dalam hal ini. Ya. ya. Kemudian yang terakhir apa kata beliau? Sudah sudah kita jelaskan. Ya. Saya kira pikir cukup untuk Abu Anas. Jazakallah khair Ustaz dan demikian Abu Anas Barakallah Fik Kami berikan atau kami akan angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh Ustaz. Eh, dari pendengar kita Abu Usama di Pati Jateng. Saya produsen barang dan berusaha menghasilkan barang dengan kualitas yang lebih bagus dari dan harga lebih murah. Eh, dari barang yang serupa di pasaran dan konsekuensinya hal ini banyak konsumen yang beralih ke produsen saya saat apakah cara bersaing ini dibenarkan dalam syariat? kepada al akhir bertanya dari Pati Abu Sama dari Pati yang beliau menjual barang dan kualitas lebih bagus dengan harga yang lebih murah ya. sehingga banyak konsumen yang beralih kepada beliau apakah yang dibolehkan atau tidak ya saya pikir Allah oh, salah Abu Sama yang lebih baik lagi anda berikan gratis <laughs> sehingga semuanya <laughs> beralih kepada anda ya. ini Nah, saya maksud di sini dalam dalam marketing kita menjual berarti yang ditanyakan beliau menjual di bawah harga pasar kan. Ya. Walaupun harga uh, jenis barang uh, harga sama tapi kualitas lebih bagus, tetap ini lebih murah berarti. Apalagi sekarang kualitas lebih bagus, harga lebih murah dari yang lain. Berarti dia memberikan potongan lebih menjual di bawah harga pasar menjual barang di bawah harga pasar kembali kepada khilaf para ulama dalam hal ini bolehkah atau tidak yang ada khilaf antara jumhur ya dengan al-malikiyah uh, pendapat al-malikiyah mengatakan ini tidak boleh ini tidak boleh berdasarkan apa yang dilibatkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa uh, Umar pernah mengatakan kepada Hatib bin Abi al-Balta'ah beliau mengatakan Ketika Hatib bin Abil Baltah menjual zabib, menjual anggul kering di pasar Madinah dengan harga yang lebih murah, maka Umar mengatakan irfa. Atau boleh mengatakan zid. Naikkan harganya. Au tarfa'an sukina. Naikkan harganya atau kalau enggak kamu yang naik dari pasar kami, angkat kaki ke pasar kami. Ya. Atim Nabil Balta'ah kemudian memilih untuk meninggalkan pasar Madinah. Ya, ini menjadikan dalil oleh Abu Hani, uh, oleh Malikiyah bahwa tidak boleh menjual barang di bawah harga pasar. Ya, ini dilakukan oleh Abu Sama tadi ini jelas menjual barang di bawah pasar. Ini menurut Malikiyah. Dan menurut mayoritas para ulama pendapat ini tidak kuat. Karena diriwayatkan oleh Bahq dalam sunannya bahwa kelanjutan dari asar tersebut Umar bin Khattab kemudian rujuk dari pendapatnya dan datang ke rumah Atib bin Abil Baltah ya mengatakan kepada beliau hadza ra'yun irta'aituhu ya min ajli khair linnas ini pendapatku yang dulu menurutku itu baik kebijakan yang aku ambil demi untuk kemaslahatan para manusia yaitu para pedagang yang beliau maksud ya karena bila beliau menjual harga murah tentu banyak para pedagang yang menjadi korban ya Kemudian Umar mengatakan sekarang terserah anda merujuk dari pendapatnya ini. Ya, berarti berdalil kepada asar ini tidak sahih karena Umar telah rujuk dari pendapatnya. Ibnu bin Abi menjual kembali. Kemudian ya, bila dikatakan ini akan merusak harga pasar, memudaratkan para pedagang yang lain, ya. Kita katakan memang itu terjadi. Tetapi dari satu sisi yang lain memberikan manfaat kepada para konsumen. Dan konsumennya jumlah lebih banyak daripada produsen atau mana yang lebih banyak? Pasti lebih banyak konsumen. Berarti yutahammal ad-dararul khas bidaf'id dararil am. Uh, ad-dararul khas atau mudarat kepada sekelompok orang dalam hal ini adalah para pedagang itu ditanggung untuk memberikan mengangkat mudarat dari orang banyak karena bila harganya mahal banyak orang dapat mudarat Bila harganya murah, orang, orang dapat banyak eh, kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian income hak dari Abu Usama atau para produsen yang lain. Seperti saya katakan tadi, jangankan Anda turunkan nilai nilainya, harganya. Anda beli gratis boleh atau tidak? boleh. Akan berpindah semua nasabah kepada Anda atau pembeli kepada Anda, boleh. Apalagi sekedar mengurangi sebagian keuntungan Anda. Tapi ini dengan syarat. Ya para ulama muasirin diantaranya Dr. Khalid Al-Musri dalam beserta dalam tesis beliau berjudul Hawafiz Tijariyah dan Dr. Hussein Syahran dalam disertasi beliau yang berjudul Ahkam Taswik tijari fil Fiqh Islami ya. Mereka menjelaskan secara umum boleh tetapi dalam hal ini tentu ada etika yang harus diperhatikan dan ini di sini fungsi eh, pihak yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang berkaitan yang berkaitan dengan itu mengatur dengan baik. Karena bila dibiarkan begitu saja juga bisa tujuannya menghancurkan pedagang kecil. Pedagang yang punya modal kuat sengaja diberikan diskon semurah-murahnya sehingga pedagang kecil kemudian habis, kemudian mereka naikkan semau-maunya sehingga tidak ada pesaing. Dalam hal ini terjadi ihtikar yang e, membawa kerusakan kepada orang banyak. Wabillahi taufik. Eh, saya jazakallah khair demikian Abu Usama di Pati Jatang barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya uh, masih dari pesan singkat dari pendengar kita di Kepayang Bengkulu Bapak Haji Kusmayadi. Dia bertanya Ustaz, uh, saya seorang pedagang kopi dengan modal 16.000 per kilogram dan kopi tersebut saya jual kembali dengan uh, kepada masyarakat dengan harga 22.500 per kilogram dalam jangka waktu 7 bulan. Apakah? Nah, uh, pertanyaannya apakah dengan cara seperti ini masuk ke dalam transaksi yang diperbolehkan atau ini masuk ke dalam bagian transaksi riba yang diharamkan? Ya, dan pertanyaan uh, satu lagi terkait dengan pembahasan ini ketika seseorang meminjam. Baik. 16 ribu boleh atau tidak? enam sahih. Ya, terus. Dan uh, ini eh, berat harga normalnya kalau cash berapa? Tidak dijelaskan beliau. Tidak disebutkan. Yang kedua. Yang kedua seseorang yang meminjamkan uang uh, kemudian kita kembalikan berlebih sebagai jasa dan tidak ada perjanjian di awal karena sebagai bentuk ucapan terima kasih. Apakah ini diperbolehkan? saat membayar dilebihkan. Nah. Eh. Ya, pertanyaan pertama, orang yang membeli kopi dengan harga tunai dari para pedagang kopi senilai 16.000. Nah. Kemudian dijual dengan tidak tunai dengan cara angsuran, dijual dengan pertambahan 22.500. Bolehkah ini atau tidak? Pertama, kalau 22.500 ini sama dengan harga tunai yang biasa, ya, sama dengan harga tunai biasa, karena dia beli dari petani 16.000 kan terus biaya transportasi biaya segala macam biaya segala macam biasa-biasa dijual dengan harga seperti ini yang saya maksudkan kalau masih ini harga biasa tidak ada masalah tidak ada khilaf tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa ini adalah boleh bila umpamanya 22.000 ini bukan harga pasar untuk kopi dengan tunai andai kalau tunai biasanya 20.000 umpamanya bagaimana hukumnya ini boleh atau tidak 22.500 per kilo ini ini yang ada khilaf para ulama ya yang kita katakan dan bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan ijma para ulama ini boleh dengan syarat harga jelas pembayaran per bulan jelas dan tidak ada pertambahan penalti pertambahan biaya bila umpamanya ini terlambat membayar terlambat membayar dikenakan tambahan tidak boleh ya karena tidak termasuk dalam larangan hadis larangan ini fi bai'ah dua jual beli dalam satu jual beli tidak termasuk karena akal anda jelas sekian bulan cicilan sekian harga sekian anda katakan tunai kan sekian cuma dua puluh ribu saya nggak jual tunai <laughs> anda pun nggak beli tunai kan ya enggak ya berarti tidak ada jual beli dua di sini satu jual beli sini yes. ini yang pertanyaan pertama pertanyaan kedua seseorang mendapatkan pinjaman kemudian ketika uh, dilunasi dalam merasa berterima kasih tidak dari awal tidak ada kesepakatan harus dibayar berlebih pada saat membayar dibayar berlebih bolehkah atau tidak ini termasuk bagian dari al-ihsan fil qada yaitu berbuat baik pada saat menunaikan uh, utang dia tidak dipersalahkan dari awal ya ada tambahan dan juga tidak menjadi uruf Al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Apa menjadi uruf di sini? Lembaga. Bahwa dikenal kalau pinjam dengan lembaga ini, lembaga ini tidak mungkin tidak ada pertambahan. Biasanya pasti pakai pertambahan. Dengan yang lain dia bikin akar pertambahan. Dengan Anda dia diam saja. Dia diam saja. Tapi jelas sudah bahwa ini lembaga ingin mencari keuntungan profit. Tidak mungkin tanpa ada pertambahan. Walaupun tidak persyaratkan dari awal, kemudian Anda bayar ya berlebih maka ini tidak boleh karena al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan sesuatu yang sudah menjadi adat dan kebiasaan maka menjadi sama dengan persyaratan ada satu pertanyaan berarti yang uh, uh, minan penjelasan para ulama tentang permasalahan ini Bagaimana seseorang yang dikenal sebagai orang yang baik setiap dia minjam semua orang tahu pasti memberikan berlebih ya sehingga orang senang meminjamkan kepada dia tanpa ada persyaratkan dia bayar berlebih pasti biasanya begitu karena orang baik ya bolehkah kita sengaja memberikan pinjaman kepada dia ini kita tahu kita yang menawarkan malah kepada dia pak saya ada uang mau pinjam nggak oh iya yes. sih walaupun dia tidak minta <laughs> kita tawarkan agar berharap dapat berlebih ini menjadi Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian para ulama bisa disamakan al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Tapi Allah taala alam. Kenapa Pendapat Hanabilah dalam hal ini sangat kuat sekali. Ya. Bahwa perorangan berbeda dengan kelembagaan. Kalau lembaga yang mencari profit jelas carinya keuntungan. Kalau perorangan tidak. Dalilnya mana? Dalilnya bahwa ma'al muhsinina min sabil. Ini orang ini orang baik. Kalau dia butuh dan menjadi uruf dia untuk memberikan kelebihan dan tidak dibolehkan, orang baik tentu seharusnya lebih lebih diutamakan untuk mendapatkan bantuan. Kasihan dia tidak ada yang memberikan pinjaman karena anda, anda karena anda menjadi kebiasaan bayar lebih sama dengan persatuan tiba maka nggak dapat pinjaman. Dan Rasulullah SAW sendiri dikenal beliau sebagai ahsan hukum kodoan orang yang paling baik ketika membayar hutang. Kalau, kalau begitu berarti nggak boleh memberikan pinjam, memberikan Rasulullah. Dan yang dimaksud oleh para ulama ini bila sebuah lembaga yang memang jelas orientasinya bisnis dan keuntungan, walaupun tidak bersyaratkan, tapi tidak boleh. Wabillahi taufik. Ya, demikian beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembahasan ini. Jazakallah khair barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? di Cikarang. Eh, mohon maaf Umu dikeraskan sedikit suaranya. Ya. Yeah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah kan, eh, mau bertanya tentang warisan boleh Ustaz? Tonton, oh, silahkan. Ya, jadi uh, kakek saya sudah lama meninggal. Siapa? Uh, kakek. Kakek. Kakek. kakek. Nah, Kurang jelas suaranya. Ya? Kakek saya sudah lama meninggal. Nah. Terus uh, apa? Ia meninggalkan satu orang istri, itu satu orang anak perempuan. Nah, sebentar, bentar. Istri. Satu istri. Satu anak perempuan. Satu, satu anak perempuan. Anak laki-laki tidak ada. Tidak ada. Oh, orang tua dari kakek, bapaknya ibunya masih hidup ketika dia meninggal? Uh, sudah meninggal. Sudah meninggal dulu sebelum kakek meninggal. Iya. Hanya istri satu anak perempuan, laki-laki tidak ada. Anak laki-laki tidak ada. Terus saudara laki-laki dia ada? Saudara laki-lakinya dua. Uh, kandung ini? Iya, saudara kandung. Terus? Eh, saudara perempuannya satu. Satu saudara perempuan. Iya. Ya. Terus uh, apa untuk yang saudara-saudara yang saudara anak laki-laki sama sekali tidak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Anak perempuan aja. Anak laki-laki iya. sama sekali nggak ada Pasti pernah hidup, pernah ada enggak? Uh, pernah hidup, dia masih kecil terus meninggal. Oh, belum punya anak lagi ya, Teh? Enggak ya? ada masalah. Iya. Iya. Uh bagian itunya berapa ya Ustadz untuk eh, saudara eh, kakek yang laki-laki sama yang perempuan itu bagiannya berapa? Ya. Terus, uh, uh, terus masalahnya ini Ustadz uh, yang kak yang saudara-saudaranya itu sekarang sudah meninggal. Uh, apa? Ya, tapi dulu kakek meninggalkan dari bandingkan mereka. Iya. Uh, terus. Lagi, lagi uh, maksudnya apa? Kak, saudara kakek itu yang dua laki-laki dan satu perempuan mereka semuanya sudah meninggal terus itu warisannya jatuhnya ke siapa oh ya maksudnya sebelumnya bagiannya berapa untuk saudara kakek yang tiga saudara itu ya hmm. sudah pertanyaannya ya pertanyaannya itu tadi uh, maksudnya uh, apa tiga saudara uh, apa tiga saudara kakek itu mereka sebenarnya sudah meninggal Terus uh, maksudnya uh, warisan yang jatuh ketiga saudara itu bagiannya berapa? Kemudian uh, kalau misalkan sudah mereka sudah meninggal, jatuhnya ke siapa? Apakah ke anak-anaknya atau ke siapa gitu? Baik, baik umum itu saja ya. Iya. Iya, ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya jelas, yang ditanyakan adalah seseorang meninggal ini, ini pertanyaannya ingin dicarikan langsung jawabannya ya. Akhirnya, nah. Uh, bisa sih. Baik, kita bisa bisa sebentar saya, Baik, saya saya sebentar. Kita akan tunggu dulu pendengar dan pemirsa TV Roja untuk Ustaz mencari jawabannya dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya masih ada waktu cukup banyak di 021 8236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 081317776543 7776543 dalam pembahasan uh, ijarah dari kita Manhajus Salikin wa Tawdihu Fiqhi Fiddin. Baik, kita akan simak kembali jawaban dari Ustaz. Dan sebelumnya mungkin bagi ada yang ingin bertanya, ya kita akan angkat terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya Pak, ini kan pamerin di Tangerang Pak. Nah. Uh, saya mau tanya begini Ustaz. Yeah. Iya. Uh, misalnya ada orang meminjam uang di bank konvensional. Pinjam yeah. uang, terus? Di bank konvensional. Uh, yeah. uh, setelah itu meninggal. Baik. Uh, oleh bank itu utang itu dianggap lunas karena katanya ada asuransi dari bank itu. Yeah. Apakah dalam hukum agama itu uh, ahli warisnya tetap harus mengganti hutang itu atau bagaimana kira-kira Ustaz? Baik. Itu saja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan seperti ini, andai pun tidak dibayarkan oleh asuransi, tapi tempat Anda berhutang mengatakan, sudah saya putihkan hutang si mayat. Boleh. Apalagi sekarang ini dibayarkan asuransi. Yang tetapi, tetapi akad yang dibuat oleh mereka baik pinjamnya adalah riba akad asuransi yang dibuat oleh bank itu tadi lagi menjadi walan riba juga tapi masalahnya anda bisi mayit yang sudah wafat diputihkan dan dibebaskan utangnya walaupun tidak dibayar oleh asuransi boleh apalagi sekarang sudah dibayar oleh asuransi ya tidak perlu dibayar oleh ahli waris eh, ini pertanyaan dari siapa nih Cikarang tadi namanya? Mas Mak Jaidan. Baik. Ibu Cikarang tadi kasusnya adalah kakek beliau meninggal, ketika dia meninggal ahli warisnya ada istri satu orang kemudian anak perempuan satu orang kemudian saudara laki-laki dua orang kemudian saudari perempuan hmm. ya. maka untuk istri dibagi seperdelapan ya karena ada anak perempuan anak perempuan mendapat seperdua sisanya untuk anak laki-laki maka asal masalah delapan satu maaf, ah, maaf saudara laki-laki. Nah. Sisanya yaitu eh, tiga dari delapan, tiga per delapan ini untuk saudara eh, laki-laki e, dan saudari perempuan dengan dua banding satu. Hmm. Saudara laki-laki karena dua orang, karena dua banding satu berarti menjadi empat, menjadi lima dibagi lima. Karena tidak bisa tiga dibagi lima dikalikan menjadi empat puluh. Walhasil dibagi empat puluh hartanya 5 per 40 atau 1 per 8 itu istri Kemudian 20 per 40 Itu untuk anak hmm. perempuan Tolong dicatat yang bertanya tadi Kemudian saudara laki-laki ya mendapat 6 per 40 Masing-masing 6 per 40 Kemudian saudari perempuan Yaitu 3 per 40 hmm, Dibagi dulu hartanya Andai ini yang penerimanya sudah pada mati semua ya kepada siapa lagi diberi, diberikan kepada ahli waris selanjutnya hmm. ini namakan dengan bab al munasakhah dalam pemasan warisan beliau belum e, dibagi warisan kemudian meninggal lagi belum dibagi meninggal lagi bagikan pada ahli waris masing-masing jadi kalau umpamanya dua saudara dengan saudari ini sudah meninggal, bagikan pada ahli waris dia siapa yang hidup pada waktu dia meninggal. Yang 6 per 40 ini dibagikan lagi berdasarkan ahli warisnya. Berdasarkan hukum waris. Yang 3 per 40 dibagikan juga demikian Wabillahi taufiq. Saya kira cukup waktu saya. Nah, baik. Para kalafik demikian umur yang berada di sekarang semoga bisa difahami dan ini merupakan jawaban terakhir di kesempatan kajian pagi ini sebagai kesimpulan kita saksikan. Iya. Eh, kesimpulan akhir dalam masalah babul ijarah bahwasanya al-ijarah seperti dalam akad jual beli haruslah dimiliki jasa sebelum dia sewakan kepada pihak yang lain. Eh, dan bila ini diterapkan bisa menjadi solusi bagi perorangan untuk mendapatkan jasa dari eh, jasa dari sebuah lembaga atau sebuah pihak tanpa harus membayar uang tunai terlebih dahulu dengan syarat di terima dulu jasanya kemudian baru disewakan dengan cara mencicil ini betul menjadi solusi bagi kaum muslimin untuk keluar dari riba Bila tidak, maka ini adalah pinjaman riba seperti yang terjadi atau praktek yang terjadi sebagai lembaga keuangan syariah. Hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah kesalahan yang kita lakukan. Wabillahi taufiq.